mengumpulkan kita dengan karunia-Nya di tempat yang mulia ini supaya kita sama-sama bisa mengkaji ucapan hikmah yang keluar dari seorang arif billah yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwil Haddad yang terangkum di dalam kitabnya ini yaitu kitab Al-Hikam. Mari kita lanjutkan pengajian di Masjid Asygaf ini. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu Idza da'atka nafsuka ila syahwatin fa iyyaka an taqula ujibuha fi hadhihi wa ufarrihul qalba min mutalabatiha fa innaka in ajabtuha ilaiha da'atka ila a'zami minha Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad beliau mengatakan idza da'atka nafsuka ila syahwatin apabila hawa nafsumu itu mengajakmu kepada sebuah perbuatan yang dipenuhi dengan syahwat syahwat ingin berbuat maksiat syahwat ingin makan makanan yang haram syahwat untuk meninggalkan taat apabila hawa nafsumu mengajak kamu untuk menikmati syahwat fa iyyaka an taqula fi hadhihi maka jangan sampai engkau berkata fi hadhihi ufarriqul qalba min mutalabatiha Ya antara uji buha fi hadhi wa ufarrihul qalba min mutalabatiha. Maka kamu jangan sampai berkata, ya sudah, nggak apa-apa deh sekali ini nggak apa-apa. Yang penting habis ini insyaallah ibadah bisa tenang, enggak kepikiran lagi. Fa innaka in ajabtaha ilaiha da'atka ila a'dhami minha. Karena sesungguhnya kalau kamu memenuhi tuntutan syahwat itu, maka dia akan mengajak kamu untuk menun, untuk mener, apa? mengajak kepada yang lebih besar lagi. Contohnya gini. Ketika ada perempuan, hawa nafsu itu mengajak kita untuk ngelihat, cuma untuk ngelihat. Ya lihat aja. Begitu kita nuruti ngelihat, ini lama-lama kepengen ngajak ngobrol, kepengen ngajak kenalan. Di hawa nafsunya sudah beda lagi. Awal cuma menuntut untuk ngelihat, kita turuti. Ya sudah ngelihat tidak apa-apa. Ngajak lagi hawa nafsunya untuk ngajak ngobrol atau ngajak bicara. Kalau dituruti lagi, mau ngajak bicara, nanti hawa nafsunya minta lagi. Minta tuker-tukeran nomor HP. Era lama-lama minta ketemu. Ketemu bareng. Era lama-lama hawa nafsunya nuntut untuk yang lebih lagi lutut untuk megang anggota tubuhnya misalkan. Akhirnya lama-lama terjadi sebuah perzinaan wal iyadzubillah min dhalik. Itu semuanya awalnya cuma ajakan yang sifatnya remeh, cuma ngelihat aja. Nah, itu sifatnya hawa nafsu. Hawa nafsu manusia itu jangan pernah kita turuti sedikit pun. Awalnya mungkin kita mungkin biasa punya kegiatan istiqomah misalkan sholat duha. Kok sekali waktu sibuk? Kita biasa sholat duha misalkan empat rakaat, sekali waktu sibuk. Akhirnya kita hawa nafsu kita bisa, sudah kali ini sholat duhanya cuma dua rakaat aja. Ini kalau kita turuti, besoknya hawa nafsu lagi ngejak untuk meninggalkan sholat duha. Lama-lama kalau dituruti terus hawa nafsu, tambah ngejak lagi untuk meninggalkan semua ibadah sunnah kita. Dituruti terus, lama-lama ngajak untuk meninggalkan ibadah wajib kita. Awalnya biasa sholat subuh di masjid. Sekali bangun tidur agak capek badannya. Hawa nafsunya ngajari, kali ini tidak usah sembahyang dulu di masjid, tidak apa-apa. Istirahat dulu sebentar Kan sembahyang di masjid kan tidak wajib. Kalau saya sembahyang dulu di masjid tidak apa-apa, istirahat aja sebentar. Nah, akhirnya nuruti hawa nafsu, nggak sembahyang di masjid hari itu. Besoknya ketika bangun diajak lagi sama hawa nafsunya. Saya sembahyang di masjid, istirahat aja sebentar, tidur lagi, tidur lagi. Insya Allah nanti ketika bangun masih subuh kok. Ngajak untuk tidur lagi. Akhirnya sholat subuhnya berada di luar waktu subuh Jam setengah delapan baru bangun, baru sholat subuh. Kenapa? Nuruti ajakan hawa nafsu. Lihat orang yang ngerokok misalkan. Awalnya nyoba hawa nafsunya sudah nyoba satu isep aja. Satu isep aja nyoba. Nyoba satu isep. Selesai satu isep, hawa nafsunya nuntut lagi. Dua isep tidak apa-apa. Dua isep. Tiga isapan Sampai akhirnya hawa nafsunya ngajak lagi, satu batang ngajak tidak apa-apa. Sehari cuma satu batang, insya Allah nggak ada apa-apa, nggak sakit. Akhirnya satu hari satu batang. Lama-lama berkembang, satu hari setengah pak. Lama-lama satu hari satu pak. Lama-lama satu hari kadang-kadang bisa sampai dua pak rokok. Akhirnya berkembang lagi, lama-lama bangun tidur nggak sholat subuh dulu nyari rokoknya dulu Kenapa sudah kecanduan sekarang? Waliyadzubillah min dhalik. Makanya harus hati-hati. Jangan sampai kita terlena oleh bujukan hawa nafsu. Hawa nafsu ini adalah musuh yang paling berat. Kata Rasulullah SAW, ada wasallam, wika nafsu kalati lati baina jambaika." Musuhmu yang paling harus kamu waspadai itu adalah nafsumu yang berada di antara dirimu. Hawa eh, nafsu itu musuh yang paling harus diwaspadai. Manusia itu sebenarnya bisa memperoleh tingkatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena menuruti hawa nafsu, maka manusia nggak bisa bertambah tinggi tingkatannya. nggak bisa bertambah tinggi derajatnya. Maka hawa nafsu ini harus diperangi. Ini musuhnya manusia yang paling besar hawa nafsu. Kepengen menjalankan ibadah sunnah. Pengen puasa Senin Kamis misalkan. Nanti hawa nafsunya ngajari. Mau apa puasa Senin Kamis? Sudah puasa itu yang wajib aja sudah cukup. Ngajari terus kepada keburukan hawa nafsu ini. Makanya musuh yang paling besar, musuh yang paling berat adalah hawa nafsu. Ini musuh harus diwaspadai. Jangan sampai kita lengah sedikit pun terhadap hawa nafsu. Disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluk ini ada tiga macam. Ada makhluk yang dia punya syahwat tapi tidak punya akal. Nafsu syahwat punya, akal nggak punya. Makhluk ini adalah binatang. Nggak punya akalnya binatang. Nggak pernah ada binatang jadi profesor apa jadi dokter nggak mungkin ada. Nggak punya akal kok. Pertama binatang. Yang kedua ada makhluk. Dia punya akal tapi nggak punya hawa nafsu. Akalnya ada, hawa nafsunya tidak ada. Ini adalah malaikat. Yang ketiga, makhluk punya akal dan punya hawa nafsu. Itu anak cucu Adam, manusia. Manusia itu punya akal, juga punya nafsu. Terus bagaimana kedudukannya manusia? Apabila manusia yang diberi akal dan diberi syahwat kok sampai akalnya itu bisa mengalahkan hawa nafsu syahwatnya, maka dia punya kedudukan lebih tinggi daripada para malaikat. Tapi apabila manusia syahwatnya itu mengalahkan akalnya, maka manusia ini lebih rendah daripada binatang. Akan disifatkan dalam Al-Quran, ulaika kal an'ami balhum adhal. Mereka itu bagaikan hewan dan mereka itu lebih sesat lagi. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ada pula yang mana hadis qudsi Ayuhasyab at-tariku syahwatahu li ajli anta indi ba'dhi malaikati. Ada juga firman Allah dalam hadis qudsi, Allah berkata kepada para pemuda, ayyuhasyab wahai para pemuda, yang meninggalkan hawa nafsu syahwatnya karena aku kata Allah engkau di sisiku bagaikan para malaikat kata Allah subhanahu wa ta'ala berarti manusia ada kalanya dia bisa menjadi malaikat ada kalanya dia bisa menjadi lebih rendah daripada binatang sekalipun ini dikatakan oleh para ulama ibadatun Al-ibadatu awaluha murun wa akhiruha hulwun. Ibadah itu awalnya pahit tapi nanti akhirnya manis. Seperti orang yang mau mendaki gunung. Orang yang mau mendaki gunung itu awalnya susah, capek. Harus melewati rintangan, merasakan capek, merasakan susah, merasakan payah macam-macam rintangannya. Belum kalau kehausan ataupun kehabisan bekal, macam-macam rintangannya. Tapi ketika sudah bisa sampai di atas gunung, maka nikmat. Dia bisa merasakan hawa, bisa merasakan udara, bisa merasakan kepuasan. Kenapa? Sudah usaha mati-matian akhirnya bisa sampai di atas gunung. Itu permisalan untuk ibadah. Ibadah ini awalnya capek, awalnya susah. Tapi kalau ditahan terus rasa capeknya, ditahan terus rasa susahnya, rasa payahnya, bisa istiqomah, lama-lama nikmat. Para wali itu kalau ibadah dilihat ibadahnya, masya Allah, ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya. Maksudnya apa? Enggak tidur antara isya sampai subuh enggak tidur sama sekali ibadah. Macam-macam, ada Imam Thabit Al-Bunani, ada Imam Al-Habib Abdurrahman Al segaf ada Imam Al-Habib Umar Al-Muhdhar. Itu semuanya mereka merasakan nikmatnya beribadah para aulia sampai hal-hal yang menurut kita tidak wajar itu sudah dikerjakan sama mereka Nek tidur 40 tahun nih menurut akal kita tidak masuk akal ini. Lagi kalau menurut, menurut dokter lebih nggak masuk akal lagi. Katanya harus tidur 8 jam. Ini para wali Allah nggak ada yang tidur ini. Tidurnya mereka itu qailullah. Tidurnya itu sebelum waktu duhur. Jadi antara jam 10, jam 11 itu mereka tidur. Nanti sebelum duhur mereka sudah bangun. Tidurnya cuma sebentar. Sehat. Tidak ada ceritanya para awliya itu sakit gara-gara kurang tidur. Ibadah itu awalnya pahit tapi nanti akhirnya manis. Kayak orang yang naik gunung. Tapi maksiat awalnya nikmat tapi nanti akhirnya pahit. Seperti orang yang mau loncat dari gunung. Orang kalau naik di atas gunung, kemudian dia loncat, itu awalnya enak. Wah enak ini, kayak terbang. Tapi sampai bawah, hancur, mati dia. Maksiat juga demikian. Awalnya kelihatannya enak. Enak, enak, enak, enak terus tapi nanti akhirnya hancur. Hancurnya nggak nunggu nanti di akhirat. Kadang-kadang di dunia sudah dihancurkan sama Allah. Nggak nunggu di akhirat di dunia dihancurkan sama Allah. Apalagi nanti di akhiratnya. Waliyadzubillah min dhalik. Pesan daripada pengarang Burda menyatakan wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i in taftimhu yanfatimi sesungguhnya nafsu itu seperti anak kecil anak kecil itu apabila dibiarkan tetap disuruh nyusu terus intuhmilhu milhu syabba ala hubbir radha'i maka dia akan tumbuh dewasa dan dia tuh masih seneng nyusu Wa intaftimhu tapi kalau dilawan, disapih istilahnya, yan fatimi maka dia terbiasa untuk meninggalkan air susu. Wa nafsu katifli intuhmilhu syabba'ala hubbir radha'i intaftimhu yan fatimi. Jadi kayak anak kecil. Anak kecil itu dikasih susu terus. Kalau dibiarkan nggak disapih sama sekali, sekalipun sampai dia tua dia masih tergantung sama susu akhirnya tapi harus disapih pelan-pelan kalau sudah disapih lama-lama nggak butuh lagi dengan air susu sama dengan hawa nafsu hawa nafsu ini harus diperangi diperangi dulu kalau sudah diperangi lama-lama hilang hilang hilang hilang sampai akhirnya tidak terlintas sedikit pun ada hawa nafsu di dalam hatinya dalam kitab tafsir al bahril Madid dinyatakan bahwasanya i'lam anna a'da al-insani allati taqta'uhu an hadrati rabbih arba'atun. Adalah bahwasanya musuh-musuhnya manusia yang bisa menghalangi manusia untuk sampai kepada Allah. Musuh manusia yang bisa menghalangi manusia untuk mendapatkan keriduan daripada Allah Subhanahu wa taala itu ada empat an-nafsu nafsu wa syaiton kemudian setan wa dunia kemudian dunia wanas dan kemudian manusia ini empat musuhnya manusia kalau orang mau sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala pengen jadi hamba yang diridhoi Allah pengen jadi, pengen jadi hamba yang merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah musuhnya empat nafsu setan, dunia dan manusia. Musuh yang pertama nafsu. Gimana cara menghadapi nafsu? Tentang terus hawa nafsunya. Bahkan kasih tugas yang berat-berat. Kalau ulama itu mereka itu didik hawa nafsunya. Kadang-kadang kalau mereka itu sampai sekali waktu males mau sholat duha misalkan atau males untuk sholat tahajud mereka ngajar nafsunya ini dengan cara macam-macam. Ini kalau sampai awan nafsu ini malas sama tahajud tak hukum saya suruh baca surat Al-Ikhlas 5000 kali. Kadang-kadang sampai seperti itu. Kadang-kadang pernah sekali nggak niat untuk tahajud. Ini hawa nafsuku sudah ngajak saya untuk malas meninggalkan tahajud. Sekarang saya hukum nggak boleh makan enak selama satu bulan. Kadang-kadang ada yang menyatakan nggak boleh makan daging selama satu tahun. Kenapa? Ngajar hawa nafsunya, ngajar dirinya, dilawan terus. Jadi kalau kita mau menghadapi hawa nafsu ya dilawan terus. Mau puasa sunnah nanti ditahan. Waduh ini kalau puasa sunnah eman-eman ini. Ini masaknya di rumah pas kebetulan lagi enak. Ini hawa nafsu ini. Dilawan. Tidak, tetap puasa sunnah. Musuh yang mulia manusia yang pertama adalah hawa nafsu. Kalau hawa nafsu ini dituruti lama-lama ngajak kepada yang buruk, ngajak kepada yang buruk, ngajak kepada yang buruk terus. Kemudian melawan syaitan itu dengan cara musim kedua kan syaitan, dengan cara jangan menuruti ajakan setan. Jangan pernah menuruti ajakan setan dan kemudian menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Setan itu akan meleleh kalau di dekat orang yang hatinya itu ingat kepada Allah. Contohnya, gambarannya aja. Zikir kepada Allah itu tidak sifatnya bukan sempit ya. Enggak harus zikir kepada Allah itu berarti kita duduk zikiran bukan. Kita semacam ini nih duduk bareng-bareng gini ini zikir kepada Allah. Duduknya kita di sini ini zikir kepada Allah. Kemudian kita sholat itu zikir kepada Allah. Kita baca buku yang bermanfaat, majelis taklim, membaca ilmu, ngaji Quran itu semua adalah bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk zikir kepada Allah. Setan itu akan meleleh kalau di dekatnya orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Meleleh setan ini. Makanya kita kalau pengajian sama kita kalau sholat lebih khusyuk kalau pengajian. Kenapa? Ketika kita pengajian kita itu otomatis lebih gampang untuk khusyuk. Setannya meleleh, nggak bisa ganggu. Tapi manusia ketika mau sholat kalau ketika sholat setan nggak bisa ganggu. Sebelum sholat kita sudah diganggu sama setan. Sebelum kita takbir sudah dibisiki macam-macam. Akhirnya ketika kita sholat, kita mulai sholatnya kita nggak ingat sama Allah. Nah, walaupun gambarannya kita itu gambaran dohirnya kita itu sholat, tapi hatinya tidak ingat kepada Allah, setan bisa masuk untuk mengganggu. Kayaknya harus hati-hati. Gambaran dohirnya sholat, ngadep kiblat, ruku, sujud, nggak khusyuk, diganggu sama setan. Dan setan itu pintar, ganggunya sebelum kita sholat. Kita baru mau masuk masjid, nanti dibisiki. Itu loh, barang kamu yang ngilang itu ternyata di sebelah sana tempatnya. Akhirnya sholat mikiri barangnya terus. Oh iya kok bisa ya lupa naruh barang di situ. Pinter godaannya setan. Nanti ketika kita mau sholat, kadang-kadang kita lagi ada masalah, dibisiki sama setan jalan keluarnya. Jadi ketika kita mulai sholat, kita mikiri masalahnya kita itu. Oh iya, jalan keluarnya ternyata ketemu ya. Baru sekarang ingat. Makanya orang itu kadang-kadang kalau barangnya hilang disuruh sholat. Kenapa? Nanti ingat waktu sholat biasanya. Takbir langsung, oh iya ada di sini. Itu semua godaannya setan. Pintar setan mengalihkan manusia dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musuh manusia yang kedua, musuh seseorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah adalah dunia. Kemegahan dunia. Gimana cara menghadapinya? Ya zuhud, yang kona'ah, terima aja apa adanya. Jangan terlalu berambisi. Syukuri apa yang ada. Dikasih harta banyak kita syukur, dikasih harta sedikit kita syukur, itu yang namanya kona'ah. nerimo. Yang musuhnya manusia itu dunia. Nanti seseorang terkadang diuji dengan dunianya. Waktu biasa istiqomah sholat di masjid, Lalah waktu zuhur mau nunggu tamu, tamunya bawa uang banyak, bawa proyek. Diuji nanti, gimana? Berani tidak nyuruh tamunya nunggu sebentar, sebentar saya mau sholat dulu. Atau dia takut sama dunianya. Wah, apa sudah di masjid. Yang penting urusan dunianya ini beres. Ini termasuk musuhnya seseorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan musuh yang keempat yaitu manusia. Jadi manusia itu setan itu macam-macam. Minal jinnati banas. Ada setan yang dari bangsa jin yang enggak nampak. Ada setan yang nampak. Banyak setan yang nampak sekarang ini. Mau sholat di masjid, didatangi sama temannya ora usah sholat di masjid sholat di rumah wae karo aku kene ya ini setan yang nampak ini Orang mau datang pengajian, nanti diajar-ajari aja sama dia. Tidak usah datang pengajian. apa datang pengajian? Ini termasuk setan yang nampak berwujud manusia. Nah, kalau setan yang berwujud manusia ini hati-hati. Harus menghadapinya harus betul-betul kita singkirkan. Bisa juga berupa wanita kadang-kadang pakai baju yang terbuka auratnya tangannya kelihatan pahanya kelihatan lewat ini jadi ujian buat orang yang lihat kalau dia ngelihat ngikuti hawa nafsu karena godaan setan yang berupa manusia itu setan sebenarnya itu cuma setan yang berupa manu manusia itu perempuan yang sudah digoda sama setan lihat hawa nafsunya kalau mau ngelihatkan terus jatuh dia di sisi Allah tapi kalau dia bisa menghadapi godaan manusia, menghadapi godaan manusia, menghadapi godaan dunia, menghadapi godaan setan dan menghadapi godaan hawa nafsu, maka dia bisa mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua yang menjadi harapan kita. Disebutkan juga di dalam syair Burda, Fakhalifin nafsa wa syaitana wa'asihima wa wa in huma mahadzaka nusha fattahimi lawan setan dan lawan hawa nafsu tentang terus perintahnya fa in huma mahadzaka nusha fattahimi apabila setan ataupun hawa nafsu itu ngasih nasihat kepada kamu harus hati-hati harus waspada jangan dituruti nasihatnya setan jangan dituruti nasihatnya hawa nafsu Seakan-akan kelihatannya nasihat tapi justru itu membahayakan. Contohnya, orang mau sholat, orang biasa ibadah, nanti hewan nafsunya ngajak, sudah, kamu itu masih muda. Orang masih muda itu tidak ibadah terus, masuk anak muda di masjid terus. Anak muda itu ya jalan-jalan, lihat diskotik, kemanahan kalau malam minggu masuk malam minggu pengajian itu hawa nafsunya ngajak demikian jangan pengajian terus nanti bisa stres kamu kan saya akan-akan nasihat kan saya akan-akan kayak baik tapi itu nasihatnya setan fatahimi harus hati-hati wa in huma mahadzaka nusha fatahimi kalau mereka ngasih nasihat diwaspadai hati-hati nanti sudah biasa ibadah sudah biasa ibadah, sekali waktu diajak ninggalkan ibadah. Biasa misalkan puasa sunnah, Senin Kamis. Adalah sekali waktu ketika hari Kamis misalkan waktunya puasa, ada orang ngirimi makanan yang enak. Makanan yang enak itu kan waktu panas itu enak dimakan. Kalau nunggu maghrib waktu berbuka, bah sudah enggak kenikmatannya sudah berkurang. Nanti setannya ngajak, setiap hari kemis mosok puasa sekali nih mumpung ada masakan enak dibatalkan aja puasanya daripada kamu teruskan puasa kepikiran makanan lebih baik dibatalkan sekalian ini nafsunya seakan-akan ngasih nasihat tapi harus diwaspadai nasihatnya nanti ketika orang mau mulai ibadah hawa nafsu sama setan ngasih nasihat lagi orang itu kalau mau memulai ibadah itu disunahkan ngambil ibadah yang ringan-ringan dulu mau mulai ibadah sudah mulai ibadah sama setan di besi sudah mumpung kamu masih semangat malam ini tahajud 100 rakaat ini pintar caranya setan semalam tahajud 100 rakaat besok tobat tidak pernah tahajud lagi sampai hari kiamat akhirnya ini ajakannya setan akhirnya hati-hati kalau kita sudah punya amalan ibadah, pertahankan. Punya amalan ibadah dipertahankan terus, tapi apabila kita baru mau memulai ibadah, jangan mulai dari yang berat-berat, mulai dari yang ringan-ringan dulu. Tidak usah berat-berat. Khairul a'mali ma ma'alaihi alaihi sahibuhu. Sebaik-baik amal itu adalah yang bisa dikerjakan secara terus-menerus oleh pelakunya. Bisa sholat duha terus-menerus dua rakaat itu lebih abdul daripada cuma bisa sholat duha delapan rakaat tapi seminggu sekali atau sebulan sekali. Sholat duha dua rakaat saja tapi terus-menerus setiap hari. Ini lebih abdul daripada maksa sholat duha delapan rakaat tapi nanti akhirnya cuma bisa bertahan satu minggu. Habis itu nggak sholat duha lagi. Makanya hawa nafsu dan setan kita jadikan sebagai musuh, kita waspadai, hati-hati, jangan sampai kita terpengaruh. Lawan terus hawa nafsu. Firman Allah Taala dalam Al-Qur'an, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Barang siapa yang takut kepada Tuhannya, wanahan nafsa anil hawa dan menahan hawa nafsunya nggak mau menuruti hawa nafsunya apa yang dia dapat fa innal jannata hiyal ma'wa maka nanti surga itu tempat kembalinya di sisi Allah Subhanahu wa taala surga jaminannya takut nama Allah nggak nuruti hawa nafsu Nah, selalu kita waspada hawa nafsu kita, kita teliti. Kita ini kalau mau berbuat ini nafsu atau enggak ya? Ini nah, kalau mau berbuat nafsu lebih baik nggak usah dilakukan. Bahkan terkadang kita tuh menasihati seseorang itu terkadang lewat hawa nafsu. Contoh, ada orang yang berbuat kesalahan. Kita kepengen nasihati dia. Kalau kita mau tahu kita nasihati dia itu karena betulan atau karena nafsu kita lihat. Kalau seandainya saat itu ada orang lain yang mau nasihati dia, kita tetap nasihati atau enggak? Wah ya tetap kita nasihati, sekalipun ada orang lain yang menasihati. Berarti kita mau menasihati itu karena hawa nafsu. Tapi kalau kita mau, menasihati karena Allah, ketika ada orang lain yang sudah menasihati, kita enggak usah ikut menasihati. Sudah kok ada orang lain yang menasihati, sudah cukup. Itu berarti ngomong dari hati. Pernah suatu ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz ditanya Ini khususnya buat para da'i ini ya Waktu itu ditanya Kapan saya ini harus bicara dan kapan saya ini harus diam Khalifah Umar bin Abdul Aziz Akhirnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu mengajarkan cara ini cara ini ngajarkan kita ini kita ngomong karena nafsu atau karena taat kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz kalau kamu itu kepingin ngomong in istahaita antatakalam fataskut kalau kamu itu kepingin ngomong maka kamu diam jangan ngomong wa in istahaita antaskuta fatatakalam tapi kalau kamu itu kepingin diam maka kamu ngomong itu untuk menentang hawa nafsu. Gak kepengen ngomong. Seakan ini untuk dai. Ya ngomong sudah. Ngomong aja apa adanya. Berarti itu memang dari bukan dari hawa nafsunya. Tapi kadang kepengen semangat untuk ngomong. Hati-hati. Hati-hati. Jangan-jangan jangan-jangan ngomong karena hawa nafsu. Kalau ucapan itu keluar daripada hawa nafsu, maka yang masuk ke dalam orang yang mendengarkan juga berupa hawa nafsu bukan berupa nasihat yang murni daripada hati yang bersih. Ya sekarang sering orang nasihati orang tapi nggak didengarkan. Kenapa? Yang menasihati ini yang harus direformasi dulu orangnya. Jangan merubah orang lain, yang menasihati dulu yang harus berubah. Dikatakan pula bahwasanya nafsu itu itu bagaikan setan yang mempunyai tujuh kepala. Hewan nafsu itu seperti setan yang punya tujuh kepala. Kepala yang pertama adalah syahwat. Nafsu ngajak kepada syahwat, perempuan, dan lain sebagainya. Kemudian nafsu yang mengajak kepada kemarahan. Kemudian nafsu yang mengajak kepada kesombongan. Nafsu yang mengajak kepada sifat hasud Nafsu yang mengajak kepada sifat bakhil dan nafsu yang mengajak kepada sifat heris, tamak dan nafsu yang mengajak kepada sifat riya. Nafsu mengajak kepada syahwat. Lihat perempuan cantik misalkan, dilihati terus. Ini nafsu mengajak kepada syahwat, hati-hati. Nafsu mengajak kepada marah. Ada orang salah, salahnya sepele, Ya, nafsu, nanti nafsunya ngajak untuk marah, ayo marah, marah, marah, marah, marah terus. Makanya orang itu kalau kepengen marah disuruh wudhu. Kenapa? Kalau sudah wudhu nanti hilang kemarahannya. Atau kalau misalkan susah untuk wudhu, dilihat posisinya seperti apa. Kalau ketika dia waktu emosi itu posisinya duduk suruh berdiri. Kalau ketika emosi posisinya berdiri suruh duduk, nanti hilang kemarahannya. Dan orang itu setiap marah mesti akhirnya nyesal, Pasti akhirnya menyesal setiap marah. Marahi misalkan karyawannya atau istrinya, marah habis-habisan. Terakhirnya menyesal mesti. Mestinya tidak usah marah. Tapi sudah terlanjur jatuh di dalam bujukannya hawa nafsu. Kemudian rasa sombong. Hawa nafsu itu membisikkan di hati manusia itu rasa sombong. Ada orang lewat nafsunya nanti bisi kamu lebih mulia biarkan dia dulu yang mengucapkan salam jangan kamu loh kamu tuh lebih mulia kok biarkan dia tuh beradab dia mengucapkan salam kamu tuh ustad misalkan seperti itu ini hawa nafsu mengajak kepada kesombongan lagi yang mengajak kepada hasad hasad itu apa karohiyatun ni'mah alal mu'min jadi tidak senang apabila ada saudaranya sesama mukmin yang mendapatkan nikmat. Ini namanya hasud. Jadi nafsu mengajak kepada bakhil, kekikiran. Mau sodako, hawa nafsunya bisi. Waduh, jangan disodakohkan semuanya lah. Nanti kalau kamu butuh-butuh gimana? Ini seringnya demikian. Orang mau sedekah nanti suruh mikir. Nanti kalau butuh-butuh, kalau sakit, membayar uang dokter dari mana? Justru orang kalau sedekah enggak sakit insya Allah. Orang yang sakit-sakit itu tidak pernah sodakoh biasanya. Yang kalau sering sodakoh tidak sakit. Nanti kalau ada kebutuhan mendadak gimana? Lu orang yang sering sodakoh tidak jarang ada kebutuhan mendadak, langsung dipenuhi sama Allah. Yang jarang sodakoh itu yang sering ada kebutuhan mendadak. Ada lagi nafsu ngajak kepada tamak. Rezeki sudah bisa dapat rezeki nyari keuntungan misalkan dagang keuntungannya sedikit sudah cukup untuk hidup cari tetap terus tambah rakus pengen keuntungan yang banyak terus ini tamak dan kemudian nafsu yang mengajak kepada ria nafsu yang mengajak kepada ria ibadah tapi kepengen dilihat oleh orang lain ini bahaya makanya melawan hawa nafsu itu bukanlah sesuatu yang mudah bukan sesuatu yang remeh. Akhirnya pernah suatu itu sahabat, nggak salah waktu itu perang Badar. Tapi ada juga yang bilang waktu itu perang Tabuk. Waktu itu pulang daripada perang Badar. Perang Badar itu waktu itu di bulan Ramadan. Itu ada, ada yang puasa, kaum muslimin puasa. Di perang Badar itu waktu itu kaum muslimin puasa di bulan Ramadan perang kaum muslimin waktu itu jumlahnya kalau nggak salah satu banding tiga perang habis-habisan kaum muslimin selesai perang badar ketemu dengan Rasulullah ketika dalam perjalanan pulang Rasulullah bersabda rojakna minal jihadil asghar ilal jihadil akbar kita ini sudah selesai daripada jihad kecil kita mau menuju jihad yang lebih besar lemes langsung sahabat waduh ini jihad perang badar ini ternyata masih ada yang lebih besar lagi sahabat heran kalau wama jihadul akbar ya Rasulullah jihad akbar ini jihad yang bagaimana ini perang badar ini sudah luar biasa ini perangnya ya, ya Rasulullah faqala jihadul qalab Rasulullah mengatakan jihadul qalab jihadnya hati ada lewat lain mengatakan jihadun nafas mujahadah berjihad untuk melawan hawa nafsu ini lebih berat daripada perang. Perlu kita terangkan di sini konotasi kata jihad sekarang ini sering disalahartikan. Kaum muslimin sering salah mengartikan jihad. Orang-orang di luar Islam juga sering salah mengartikan jihad. Jihad itu gambarannya gini. Jihad itu macam-macam dia mengatakan bahwasanya jihad itu pengertiannya badlul wus'i bi kulli anwa'ihi fi sabil i'la'i kalimatillah. Jihad itu apa? Mencurahkan seluruh tenaga untuk menegakkan kalimat Allah. Itu definisi jihad. Macam-macam definisinya, cuma para ulama ngasih definisi yang paling yang paling mencukupi ini tadi mencerahkan, mencurahkan segala kemampuan untuk menegakkan kalimat Allah. Itu definisinya jihad. Jadi jihad itu bisa berupa jihad melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu itu menegakkan kalimat Allah di dalam diri kita. Mau sholat aras-arasan, dilawan hawa nafsunya. Ini namanya jihad. Jihad bisa juga melawan kebodohan dengan taklim, mengajar. Jihad juga bisa mengajak kepada kebaikan. Di kampung kita misalkan jarang ada yang sembahyang di masjid. Kok kita ngajak-ngajak orang supaya sembahyang di masjid? Ini namanya jihad. Ini namanya jihad. Nah, ada juga jihad itu berupa perang melawan orang-orang yang memusuhi Islam. Ingat ya, perang melawan orang yang memusuhi Islam. Jadi kalau orang Islam gebuki orang Islam ini bukan jihad namanya. Jangan disalahartikan. Ini bukan jihad yang demikian. Keliru ini. Jihad itu macam-macam. Kita sholat di masjid ini jihad. Melawan hewan nafsu. Kita datang pengajian ini jihad. Kita ngajak orang sampai di masjid ini jihad. Kita ngajarkan kebaikan kepada orang lain itu jihad. Macam-macam jihad. Nah, di antara pengertiannya jihad itu ada kalanya jihad ini harus kita lakukan dengan kekerasan. Apabila misalkan jihad itu kebur, apabila sebuah kebaikan mau di runtuhkan atau mau digulingkan oleh keburukan, maka bagi pihak yang berada di pihak kebaikan boleh melawan pihak yang berada di pihak keburukan. Itu boleh. Contohnya, gambarannya, negara kita Indonesia mau diserang atau mau dijajah. Kemudian pemerintah ngasih komando semua rakyat harus perang. Ini namanya jihad. Kenapa? Orang kafir mau masuk ke negara kita dan mau menguasai negara kita. Ini namanya jihad. Kemudian lah kalau jihad dengan cara membunuh boleh apa enggak? Ya boleh. Kalau memang enggak ada cara lain dengan membunuh ya harus. Misalkan, misalkan ini kita berada di sebuah bangunan. Kemudian datang orang bawa bom. Itu kita minta sama Pak polisi untuk nembak dia atau dibiarkan? Pasti suruh nembak kan, suruh bunuh orang itu. Bahkan kita akan berpendapat kalau polisi tidak membunuh orang itu polisi salah. Kenapa? Membahayakan ma nyawa masyarakat. Nah, jadi terkadang jihad itu memang harus dengan cara kekerasan. Dimanapun juga, sekalipun orang yang ngaku menjunjung tinggi hak asasi manusia, pasti berpendapat kalau ada orang masuk ke sebuah bangunan dan orang itu membawa bom, orang itu layak untuk dibunuh. Ini memandang dari sisi hak asasi manusia. Makanya jihad ini menjadi kata-kata yang mengandung alergi. Bukan jihad itu terus kita sembarangan mukuli orang kafir, ini bukan jihad. Ini bukan jihad. Tapi jihad itu adalah kita berjuang sekalipun dengan cara perang, dengan cara mengajar, dengan cara ibadah untuk menegakkan kalimat Allah. Ini yang namanya jihad. Orang perang sekalipun belum tentu bisa dikatakan jihad loh. Orang perang misalkan. Perang. Tapi niatnya dia itu biar dibilang pahlawan, pendekar, jagoan. Ini bukan jihad bagi dia. Meskipun seakan-akan terlihat itu seperti jihad, itu bukan jihad. Kenapa? Ada urusan hawa nafsu di dalam situ. Masalah amar ma'ruf nahi mungkar juga itu bukan wewenang untuk setiap kaum muslimin. Selama pemerintah ataupun petugas keamanan masih mau menangani. Lah perlu saya informasikan di Pasar Kliwon ini, Kapolsek Pasar Kliwon, apabila ada orang yang minum khamr di pinggir jalan, dilaporkan langsung ditangkap Berarti pihak kepolisian mau amar ma'ruf nahi mungkar. Masyarakat tidak boleh sembarangan amar ma'ruf nahi mungkar. Coba bayangkan seperti apa jadinya kalau setiap masyarakat berhak untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Yang satu lihat maksiat pukul. Nanti yang dipukul ngelihat yang mukul maksiat pukul lagi. Akhirnya nggak kondusif. nggak ada kenyamanan di sebuah daerah tersebut. Makanya nah, hati-hati makna jihad ini harus kita tekankan dan harus kita pahami dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai disalahartikan Ketika orang melihat orang maksiat kemudian dia mukul dengan hawa nafsu, dia bukan jihad. Justru dia melukai seorang muslim yang lain. Jihad itu bukan cara mukuli orang, ngeroyok sana sini, bukan itu bukan jihad itu. Itu malah melakai, malah mencelakai malah melukai orang-orang muslim. Makanya yang namanya jihad itu macam-macam tujuannya menegakkan kalimat Allah, menegakkan syiar Allah yang ada di muka bumi. Itu yang dinamakan jihad. Bahkan pernah suatu ketika ada seorang sahabat mau ikut perang. Rasul ditanya, "Alaka walidani? Engkau masih punya kedua orang tua?" Naam, punya sepupunya fafihima fajahid. Maka berjihadlah kamu kepada orang tua kamu. Maksudnya apa? Baktiyo sama orang tuamu. Itu namanya jihad. Jadi jihad itu bukan sempit harus perang. Makanya kasihan zaman sekarang ini bapak polisi kita yang kasihan. Ada masyarakatnya dipukuli sama pihak masyarakat yang lain dengan alasan agama jihad. Kan keliru. Maksudnya segala sesuatu itu harus maki pemenang daripada para penegak hukum yang ada di kota kita ataupun yang ada di daerah kita. Jangan sembarangan main pukul, jangan sembarangan menyerang. Itu bukan jihad, justru itu melukai sesama muslim. Dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita semua tergolong orang yang bisa mengalahkan hawa nafsu kita, Jadikan hati kita ini hati yang taat Hati yang senang kepada kebaikan Dijauhkan kita daripada dunia Dijauhkan kita daripada syaitan Dijauhkan kita daripada manusia-manusia yang mengganggu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب إني هذا صفات عليا قائم بالفناء أريد عطيا تحت باب الرجا وقفت بذلي فأغثني بالقصد قبل المنيا والرسول الخمايا تجري من أمنيا واجمع الشمل في سرور ونور وامتهاج بالطلعة الهادئة الإكبال في كل لأمرين كن قصادنا والصدق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 wa abaihi wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa ahli baiti ajma'in wal aimatil mustahidin wal mufassirin al muhawal muhadithin wal musannifil kutubin nafi ajma'in husan minhum sayyidina al imam al muhazzir Allah Ahmad bin Isa al habib Badillah bin Hamad bin Isa al habib bin Sayyidina al Jad Ustad al Adam al Faqih al Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi thumma al habib bin Sayyidina al Jad Syekh Rahman bin Muhammad al sakaf wal habib Bakar Sakran wal habib Ali bin Abu Bakar Sakran Abdul Abdullah bin Abu Bakar Al-Dosa Akbar wa Habib Abu Bakar ini. Thumma liru Habib An Fakrul Zu Syekh Abu Bakar bin Salim Wal Ahmad bin Muhammad Al-Habsi Wal Habib Abdurrahman Al-Jufri Mul Arsi Thumma liru Habib An Yusuf bin Nabi Al-Asni ثم إلى رواه الحبيب بن كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاس وشيخ علي بن عبد الله براس ثم إلى رواه الحبيب بن كتب الإرشاد وقتل لبد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الهداد والحبيب علي بن عبد الله الإدروس والحبيب أحمد بن زين الحبسي والحبيب علي بن عبد الله السقاف ثم إلى رواه الحبيب بن الحبيب السقاف بن محمد السقاف وجميع أولاده ثم إلى رواه الحبيب حسن بن سهيل البحر والحبيب عبد الله بن مسلم بن طاهر والحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب على الطاس ثم إلى رواه الحبيب بن شيخ نجر بن حبيب بن سيدنا الجن الحبيب محسن بن علوي السقاف والحبيب بن شيخ نجر بن حبيب بن علي بن محمد الحبسي والحبيب Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya wal Habib bin Syekh bin Habib bin Abu Bakar bin Muhammad Asgaf wal Habib Syekh bin Abu Bakar Asgaf wal Habib Ibrahim bin Agil Asgaf Al Habib Salih bin Muhsin Al Hamid wal Habibana Al Habib Abdul Qadir bin Abdul Rahman Asyga wal Habib Muhammad Anis bin Alwi Al Hafsi wal Hafsi wal Habib Salih bin Ahmad Asyga wal Habib Abana Ustaz Muhammad Najib bin Asega wa usulihi mufuruhi matil mitatihi wa masahi ma ikhwan al Tusabina al ajmain thumma ila arwahi auli ayhadhil baldah wa masyhadih jiha bihaqihi ma Allah wa asrarihim Allah wa anallah yaj'aluna min ladina yastami'una al-qawla fayantabi'una hasanah wa anallahu yaftahu alaina wa ala auladina futuhal arifin wa yufika wa yufakihna wa iyahum fid din wa yahdina wa iyahum ila sawa sabil wa yu'allimna ta'wil wa yaj'alu sayyidana sayyidana muhammadan muhammadan lana syaikhan wa mursyidan wa dalil wa anallah allah yutawilun amarana wa yahsinu akhlaqana wa yuwasi'u arzaqana wa yashfi mardana wa yafi mubtalana wa yuzawiduna taqwa wa yahfaduna min kulli adan wa balwa wa yaqdi zaimai dunu duyudina daina dunya wal bibil maisarah wa hidanal والآخرة بالمغفرة ويهب لنا وإياهم ما وهب لكم للرجال من العلوم والأعمال وأخلاق والنيات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة